Mitra bisnis Kwi Kiangi menilai, jika Indonesia berpikiran ke depan, maka Indonesia juga harus memiliki visi untuk bisa menang dalam kompetisi perolehan informasi di segala bidang, terutama dari negara-negara kompetitor. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan jika kita memiliki lembaga intelijen yang memiliki teknologi spionase canggih, yang bekerja untuk kepentingan negara, serta ikut menopang roda bisnis sektor swasta nasional dalam berkompetisi di kancah global. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Quick Yangi. Baik Pak Quick, jika lembaga intelijen negara maju memang berperan aktif menopang pengusaha-pengusaha negaranya dalam berkompetisi, apakah ini berarti peran intelnya juga dilakukan oleh individu non-militer? Saya saja ikut terlibat kok spionase di Belanda waktu merebut Irian. Nah, bagaimana Bapak bisa ikut terjun menjadi intel kita di Belanda pada waktu itu, Pak? Waktu itu kan tidak ada hubungan diplomatik karena berkelahi, perang-perangan kan. Nah, di situ ada tiga kategori mahasiswa. Kategori pertama, mahasiswa yang belajar di Belanda yang sebetulnya dibiayai pemerintah Indonesia. Itu harus harus keluar dari Belanda. Pemerintah Indonesia tidak menghendaki untuk menunjukkan sikap yang menghormati diri sendirilah. Yang kedua adalah kelompok yang belajar di sana atas biaya sendiri, tetapi dengan kurs resmi. Dulu kan ada kurs gelap, kurs resmi. Kalau beli dolar, beli falas itu uh, harus dapat izin, hanya bisa beli di BI. Nah, kelompok ketiga adalah kelompok yang 100% bayar dengan kurs kurs gelap itu membiayai diri sendiri yang kelompok ketiga ini tidak diusir, bukan tidak diusir oleh Belanda, tidak yang diusir, tidak disuruh oleh pemerintah Indonesia untuk pergi. Gitu. Saya termasuk di sini. Terlain yang sekarang masih hidup adalah Sudiono Condro Negoro, guru besar di IPB. Momi panggilannya. Nah kami waktu itu sekitar sembilan orang membentuk suatu kelompok yang tugasnya spionase di, dikoordinasi secara resmi. Lantas siapa yang mengkoordinir tim Bapak waktu itu? oleh KBRI kita di Jerman oleh um, atasi militernya. Waktu itu Kolonel Watling nggak tahu pangkatnya sekarang apa atau sudah meninggal atau belum saya nggak tahu. Nah kami diberi tugas-tugas, misalnya tugas untuk memonitor uh, gerakan-gerakan uh, tentara Belanda yang ada di Irian. Caranya adalah dengarkan, rekam semua radio, semua TV, semua koran di clipping yang ada urusannya dengan Irian. Demikian Kwi Kiangi. Beni Rahmadi, Pas FM.